الحمد لله الحمد لله المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام من الحلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي طهره الله تعالى ظاهرا وباطنا فوق ما يقال اللهم صل على النبي الحبيب المجتبى والهادي من الضلال محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالغدو والآصال أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun wadhkurul ma'al Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun seandainya penduduk-penduduk bumi ini amanu wattaqau mau beriman dan bertakwa lafatahna alaihim barakatin maka akan aku bukakan pintu barokah yang turun dari langit wal ardi dan yang keluar dari perut bumi. Walakin kadzabu tetapi mereka membohongkan ayat-ayat Allah. Maka apa kata Allah fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa makmur dan tidaknya suatu negeri tergantung ketakwaan dan keimanan penduduknya. Tergantung rakyatnya yang hidup di atas bumi itu. Kalau rakyatnya iman dan takwa dengan iman yang betul-betul iman, dengan takwa yang betul-betul takwa, tidak setengah-setengah. Artinya hak qatih maka Allah akan menjamin negeri itu Negeri yang ditempati itu aman sentosa. Ekonominya, ekonomi rakyatnya meningkat. Sandang pangan melimpah ruah. Semua kebutuhan pokok tercukupi. Bisa terjangkau harganya. Tidak melambung tinggi. Tidak mahal. Tidak mencekik leher mahalnya. Kondisi politik stabil Kehidupan rakyat jauh dari kekacauan dan kebingungan. Namun ternyata kata Allah, walakin kadzabu. Mereka membohongkan ayat-ayatku, hum bima kanu yaksibun. Maka aku timpahkan untuk mereka azab yang mengerikan. Tetapi rakyat yang menghuni bumi ini tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, mendustakan ayat-ayat Allah, maksiat kepada Allah, maka Allah mengazab mereka dengan macam-macam musibah. Baik musibah yang bersifat sosial maupun musibah yang menyangkut ekonomi maupun politik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Korelasi ayat di atas dengan kondisi zaman sekarang betul-betul terbukti bahwa bumi yang kita tempati ini penuh dengan orang-orang yang membuat yang banyak membuat kerusakan. Penuh dengan kemaksiatan, kemaksiatan merajalela, kemaksiatan di mana-mana termasuk pelakunya kita. Bukti rusaknya zaman ma'asyiral muslimin sekarang ini adalah ajaran Islam hanya menjadi pembahasan tanpa ada pengamalan. Kiai Ustadz tidak lagi menjadi panutan dan tuntunan, justru sebaliknya menjadi tontonan. Hukum Allah tidak lagi ditegak, ditegakkan, justru sebaliknya banyak dilanggar oleh orang-orang yang punya uang dan jabatan. Mereka yang punya kekuasaan tidak menjadi penegak hukum dan keadilan, bahkan justru perusak hukum dan keadilan itu sendiri. sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa asy-syarifu minhum tarakuhu wa idza saraqa fihim adh dhaifu aqamu alaihil hadd ya ayyuhan nas wahai manusia kata Nabi innama halakal ladzina min qablikum Sungguh rusak bejat umat sebelum kamu. Alladzina min qablikum annahum kanu idza saraka syarifu minhum yaitu ketika orang-orang yang punya kedudukan asyarif mencuri, korupsi, manipulasi tarakuhu. Mereka membiarkannya tidak menghukum dengan seadil-adilnya. Tetapi wa idza saraka fihim ad tetapi kalau yang mencuri, yang nyolong itu orang kecil tak berdaya abdaif. Aqamu alihil hadda. Mereka menegakkan hukum itu seadil-adilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi jadilah mukmin yang melaksanakan perintah Allah. Mukmin orang iman, orang yang muttaqin, yang menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah imtithalul awamir wajtinabun nawahi agar banyak barokah yang turun dari langit dan barokah yang keluar dari perut bumi jauh dari musibah jauh dari macam-macam malapetaka ma'asyiral muslimin rahimakumullah mukmin yang baik muttaqin yang baik itu kata nabi Masalul mukmin kamasalin nahli. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti lebah, seperti tawon. Mental mukmin yang mutakin persis seperti tawon. Apa ma'asyiral muslimin rahimakumullah mentalitas tawon itu? Tawon itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dihisap selalu saripati bunga bagus makanannya sehingga dalam Al-Qur'an surat an nakal surat Tawon Allah mengatakan kepada Tawon anit takhidi minal jibali buyutan Hai Tawon buatlah sarang-sarang di gunung-gunung wa syajari dan di pohon-pohon kayu wa mimma ya'rishun dan di tempat-tempat yang sengaja dibikin manusia. Summa kuli min kulli fasluki subula rabbiki dzulula. Setelah kau buat rumah-rumah, sarang-sarang, summa makanlah min kulli samarat. Buah-buah yang wangi dari segala macam buah-buahan. Bunga-bunga yang wangi dari segala macam buah-buahan. Tapi jangan lupa hai tawon fasluki subula rabbiki Tempulah jalan Tuhanmu, jalan yang diridhoi oleh Tuhanmu, dululan yang telah dimudahkan bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa artinya bahwa kata Nabi, mukmin yang baik, mutakin yang baik itu seperti lebah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mukmin itu kata Nabi seperti tawon Perutnya selektif, yang wangi-wangi saja yang dimakan. Yang dimakan selalu yang baik-baik. Yang dimakan selalu yang halal menurut agama. Yang dimakan adalah pilihan. Perutnya bukan perut asbak. Kalau asbak untung apa saja masuk di sana. Tapi perut mukmin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perut orang-orang yang beriman Perut mutakin orang-orang yang bertakwa adalah perut yang selektif. Apa yang halal menurut agama dia makan. Apa yang diharamkan oleh Allah tidak masuk dalam perutnya. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita ini akan digiling dalam usus besar kemudian melahirkan sel-sel pembuluh saraf maka jikalau makanan dan minuman itu terdiri dari barang haram, maka yang ditimbulkan olehnya juga berbentuk haram. Yang ditimbulkan olehnya adalah haram. Dan ia dapat mempengaruhi sel-sel pembuluh sarafnya. Dia akan cenderung berpikir sesuatu yang haram-haram. Dan perbuatannya selalu terarah kepada yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa seperti tawon, seperti lebah. Lebah itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dikeluarkan dari perutnya adalah madu. Yang masuk saripati makanan, yang keluar adalah madu. Artinya apa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Orang yang mukmin, orang yang beriman, kalau dia berkata, perkataannya selalu menyenangkan orang lain. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang lain. Kalau kakinya melangkah, selalu ke tempat yang diridhoi, yang ada gudanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaun linnas inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun yakhruju min butuniha keluar dari perut tawon itu madu syarabun mukhtalifun alwanuhu bermacam-macam warnanya bermacam-macam bentuknya fihi shifaun linnas pada madu itu ada obat bagi semua manusia. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hal yang demikian itu terdapat kebesaran, terdapat ayat-ayat kebesaran Allah cuma liqaumin yatafakkarun bagi orang, bagi kaum yang mau berpikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang yang beriman seperti tawon, seperti lebah. Tawon itu kemana dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Artinya apa Maashurul muslimin rahimakumullah. Di mana dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang dia jadi biang kerok bagi lingkungannya. Pantang menimbulkan kerusuhan. Mukmin yang baik Mukmin yang mutakin adalah mukmin yang seperti Tabon, tidak pernah berbuat keonaran, tidak pernah berbuat kerusukan, anarkis, berbuat onar, menyakiti orang lain. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang banyak memberikan kontribusi kebaikan bagi orang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah demikianlah perumpamaan orang mukmin, mukmin yang muttaqin, orang yang berum, beriman dan bertakwa diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam seperti tawon. Marilah kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan al-muttaqin al-faizin. Golongan orang-orang yang takwa, yang memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan mudah-mudahan negeri yang kita tempati ini adalah negeri yang barokah, yang makmur, yang gemah ripah loh kinawi. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Ja'alan Allah wa iyyakum minal muttaqin al faizin. Wa adkhalana wa iyyakum fi jannati aminin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaliyatadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الله الحمد لله البر الرؤوف الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالإعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين للعباد أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأظهار وسلم تسليما كثيرا كما أمرت أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم وحذر لعلكم تفلحون يوم المحشر وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل في قلوبنا الإيمان والحكمة وأوزئهم أن يوفوا على أهدك الذي عاهدت إليهم وجعلنا منهم Watina bidaulatil Islam. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ah. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ah. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'iddin. Wa mazziq jam'ahum. Wa zalzil aqdamahum. Wa la tusallithum alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya mujibas sa'ilin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم